Agama ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan mungkin masuk di dalamnya perkara-perkara yang batil. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya di Al-Maidah ayat yang ketiga, Al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian aku ridha Islam sebagai agama kalian. Sangat tegas Allah menyatakan al yauma akmaltu lakum. Pada hari ini aku telah ikmal. Aku telah menyempurnakan agama kalian untuk kalian semuanya. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat pada hari Arafah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang wukuf di Arafah di hari Jumat pada waktu haji wada. Seperti yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Tariq ibn Syihab radhiyallahu taala dengan ayat ini maka agama Islam telah sempurna disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini yang di dalamnya berisikan penjelasan tentang kesempurnaan Islam. Dipandang oleh kalangan Yahudi sebagai ayat yang agung. Sebagai ayat yang begitu besar. Kalau seandainya turun di kalangan mereka bangsa Yahudi, mereka sudah berniat untuk menjadikan hari turunnya sebagai hari besar dirayakan oleh mereka. Dari Tariq Ibn Syihab radhiyallahu taala anhu menceritakan dalam Bukhari Muslim ini ada seseorang laki-laki dari bangsa Yahudi berkata kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dia mengatakan ya Amirul Mukminin ayatun fi kitabikum taqra'unaha Lau alaina ma'syaral yahudi nazalat latakhadna al-yawm 'ida. Wahai Amirul Mukminin, wahai penguasa mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian yang kamu baca. Kalau seandainya ayat itu turun pada kami, bangsa Yahudi, niscaya kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya hari besar. Menunjukkan apa ya? Ayat satu ini ayat yang begitu agung, begitu mulia dikarenakan mengandung perkara yang mur, yang yang mulia terkait dengan Islam. Agamanya telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang kurang. Sempurna, menyeluruh. Dibesarkan oleh orang Yahudi. Katanya Khalifah Umar ayu ayah. Ayat yang mana? Dijawab oleh orang Yahudi tadi yang dibacakan yang tadi saya bacakan ayat Al-Maidah yang ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam Ayat ini. Kata sahabat Umar, "Qad 'arafna dzalika al yawm wal makan alladhi nazalat fihi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafata yaumal jumu'ah Kalau ayat ini kami tahu hari dan tempat diturunkannya kepada Rasulullah SAW itu diturunkan ketika Rasul sedang berdiri wukuf di Arafah di hari Jumat. Luar biasa. Bangsa Yahudi saja merasakan agungnya isi ayat ini. Maka kaum muslimin pun juga seharusnya demikian. Min babi aula lebih-lebih lagi. Harus memahami dan mengerti agungnya ayat ini. Ayat ini menjelaskan dengan tegas bahwasanya diri Islam agama yang kamil, agama yang sempurna, disempurnakan bimbingannya oleh Allah Subhanahu wa taala, syamil menyeluruh mengajarkan kepada kita kaum muslimin segala sesuatu berkaitan dengan urusan dunia dijelaskan berkaitan dengan urusan keagamaan dijelaskan bahkan terkait dengan perkara akhirat dijelaskan dengan gamblang sempurna perkara-perkara akidah pokok-pokok keimanan dijelaskan dengan detail dengan rinci Terkait dengan masalah pokok-pokok keislaman juga demikian. Terkait dengan masalah ibadah, dakwah, adab, akhlak, muamalah, segala sesuatu sudah dijelaskan, dijabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rinci dengan sempurna. Hingga sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu menyatakan ini Hasan sanatnya sampai kepada beliau. Dia mengatakan tarokana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam telah meninggalkan kami, telah wafat. Katanya Abu Darda, wa ma ta'irun yatiru bi janahihi bil hawa illa dzakara lana minhu ilma. Rasul telah wafat dan tidaklah ada seekor burung pun yang terbang dengan kedua sayapnya di udara melainkan Rasul telah menyebutkan ilmunya kepada kami artinya sedetail apapun perkaranya sudah dijelaskan dengan gamblang, sampai urusan adab-adab sampai urusan adab uang hajat dijelaskan dengan rinci dengan detail dalam Islam ada dalam perkara uh, kitab Toharoh itu ada ada qabail hajat. ada ada buang hajat. Sampai yang namanya air dirinci. Ini yang suci, ini yang najis. Lengkap dalam Islam. sempurna, menyeluruh. Maka kewajiban kaum muslimin dalam berislam adalah harus kembali kepada bimbingan Islam merasa cukup dengan bimbingan Islam tidak perlu lagi dengan bimbingan-bimbingan yang lain apapun yang diperlukan agama Islam maka dalam berislam harus kembali kepada bimbingan Islam yang mulia ini yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim disebutkan dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu dalam berislam, dalam beragama tidak perlu kita kembali kepada kaidah-kaidah akal ahli filsafat atau ideologi-ideologi yang dilahirkan oleh pemikiran-pemikiran timur ataupun barat atau menggunakan semata-mata tradisi dan budaya tidak bisa semuanya harus kembali kepada Islam bimbingan Islam. Akal-akal kita disesuaikan dengan bimbingan Islam. Adat istiadat kita, tradisi-tradisi kita disesuaikan dengan bimbingan Islam. Semuanya harus disesuaikan dengan bimbingan Islam. Dikarenakan Islam itu telah ne, telah sempurna, telah menyeluruh. Di saat yang sama, bin Azizullah kaum muslimin diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, secara kafah, yakni mengambil bimbingan-bimbingan Islam dalam semua aspeknya, dalam semua sisinya, secara keseluruhan dengan totalitas. Itu perintah agama. Udhulu fisil nikah Maka akidahnya akidah Islam. Ibadahnya ibadah Islam. Dakwahnya dakwah Islam. Akhlak adatnya Islam. Muamalahnya Islam. Sampai urusan airnya Islam. Ya sesuai dengan hukum Islam. Ada buah hadatnya Islami. Semuanya Islami. Sampai terkait dengan makan, minum, cara makan, cara minum, adab makan, adab minum, semuanya Islam. Perkara berpakaian Islam. Berkendara Islam. Semuanya Islam. Dunia, agama, akhirat harus kembali kepada bimbingan Islam. Maka mohon maaf kami kaum muslimin tidak menerima ideologi-ideologi dari manapun timur, barat, utara, selatan, tengah, bawah nggak menerima sudah dicukupi oleh wahyu Allah Azza wa Jal dengan bimbingan dinul Islam dicukupi dengan Al-Quranul Karim dengan sunnah Rasulullah SAW dengan penjelasan-penjelasan para ulama Islam dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan ulama-ulama setelahnya sampai detik ini sampai hari kiamat nanti yang sesuai dengan bimbingan Islam. Ini prinsip. Ini namanya prinsip yang harus dipegangi baik-baik. Jangan mau dibelokkan kepada prinsip-prinsip yang lain. بارك الله فيكم هذا واضح إن شاء الله تعالى prinsip yang berikutnya prinsip yang berikutnya terkait dengan dinul Islam ialah bahwasanya Islam ini agama semua umat manusia dan jin diserukan didakwahkan kepada segenap bangsa manusia bangsa jin harus dipegangi dijadikan sebagai pedoman hidup oleh semua bangsa manusia bangsa jin dikarenakan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang mengemban risalah Islam diutus kepada semua bangsa manusia dan bangsa jin. Ini juga prinsip sangat mendasar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya menjelaskan kepada menjelaskan tentang tentang Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam yang diutus untuk semua umat disebutkan di dalam surat Al-A'raf Ayat yang ke-158. Allah Subhanahu wa taala menegaskan Kul katakan wahai Nabi. Allah memerintahkan nabi yang untuk menyampaikan hal ini kepada semua umat. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai Nabi, wahai segenap umat manusia, Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Semuanya. Juga di An-Nisa ayat yang ke-79. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa arsalnaka lin-nasi rasula." Dan kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam sebagai rasul untuk segenap umat manusia disebutkan dijelaskan oleh ahli bahasa Arab Al Imam Ibnu Mawdur dalam Lisanul Arab menyatakan kalimat annas ya ayyuhan nas annas qad yakununa minal insi wa minal jin yang namanya annas lafaz annas meliputi bangsa manusia dan bangsa jin Wahai saleh, ya maka Rasul diutus kepada semuanya, diutus kepada manusia dan juga jin. Dalil yang lain disebutkan di Al-Furqan ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira." Maha suci Allah, maha tinggi Allah Zat yang menurunkan Al-Quran Al-Quran pada hambanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Liyakuna lil'alamina nazira Supaya dia sebagai pemberi peringatan Untuk alam raya ini Katanya Al-Allama Al-Qurtubi Salah seorang ahli tafsir dari kalangan Mazhab Malikiyah Al-Qurtubi rahimahullah dalam bukunya Ahkamul Quran, Al-Jami' li Ahkamul Quran, beliau membawakan sebuah asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan al-alamun al-jin wal ins. Yang namanya alam meliputi jin dan manusia. Dalilnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Liyakuna lil alamin nadhira." supaya Rasul sebagai pemberi peringatan bagi alam raya ini. Walam yakun nadhiran lil Bahain Nabi kita Muhammad bukan pemberi peringatan, bukan Rasul untuk hewan ternak. Tapi Rasul untuk bangsa jin dan manusia. Berarti Nabi kita Muhammad SAW ya diutus untuk semua umat manusia dan jin. Tambah terkecuali. Begitu pula yang, yang kita bahas pada kesempatan kali ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alamin manusia, jin. Juga disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan Rasul dibandingkan dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Di antaranya kata Rasul, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an nasi 'ammatan. Dulu nabi, dulu seorang rasul, seorang nabi diutus kepada kaumnya saja. Khusus pada kaumnya. Sementara aku kata Rasul, saya diutus untuk semua umat manusia seluruhnya. Ammatan. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani salah seorang imam besar madhab Syafi'iyah dalam kitabnya Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini kata-kata wa ilan nasi amma aku diutus kepada semua umat manusia kata Al-Hafidh disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dengan lafaz wa ila kulli ahmar wa aswad Aku diutus kepada semua yang merah dan semua yang hitam. Diutus kepada semua yang merah dan semua yang hitam. Ada yang menafsirkan yang dimasukkan dengan merah bangsa Ajam non Arab. Sementara yang dimaukan dengan hitam bangsa Arab. Artinya aku diutus kepada semua bangsa, bangsa Arab dan bangsa Ajam non Arab. Ada lagi yang mengatakan al-ahmar yang merah bangsa manusia, sementara yang hitam bangsa jin. Sehingga mananya aku diutus kepada semua umat manusia dan jin. Di dalam lafaz yang lain dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba kata Rasulullah SAW, wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Dengan lafad al-khalq Wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Dan aku diutus kepada semua makhluk. Dengan bahasa makhluk. Katanya para ulama di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, salah seorang imam besar madzhab Syafi'iyah di masanya dalam bukunya Fathul Bari, kalimat ini diutus kepada makhluk seluruhnya dalil yang sangat jelas yang sangat gamblang Nabi kita Muhammad diutus untuk bangsa manusia bangsa jin. Semua makhluk. Berarti Islam ini juga untuk bangsa manusia, bangsa jin, bangsa Arab, bangsa non-Arab. Semuanya diwajibkan untuk berislam. para siapa yang memeluk agama Islam ini, maka dia muslim mukmin. Barang siapa yang tidak memeluknya, maka dikatakan kafir. Itu jelas. Barakallahu fikum. Dan semuanya berkewajiban untuk kembali kepada bimbingan Islam. Dari sini Fanatina Azzaikumullah sangat tegas kita mengatakan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bukan rasulnya orang Arab saja. Bukan nabinya orang Arab saja. Sebagaimana yang kemarin kuburkan sebagian pihak. Nah, itu nabinya Arab. Nah, terus yang non Arab nabinya siapa? Ngaku, nabinya siapa? Tidak ada yang berani ngomong. Allah mustahil. Sehingga yang namanya Islam di semua penjuru dunia, di semua penjuru tanah air, ya Islam yang dibawa Rasul SAW. Sehingga dalam Islam tidak pernah dikenal nama-nama Islam dengan mengkotak-kotaknya atau mengkotak-kotak Islam dengan menggunakan daerah, dengan menggunakan wilayah, dengan menggunakan negara. Tidak ada. Tidak ada sejarahnya kalimat Islam Arab, Islam Ajam, atau mengatakan Islam Mekah, atau mengatakan Islam Madinah, atau mengatakan Islam Saudi, atau mengatakan Islam Yaman, atau Islam Syam, Islam Irak. Tidak ada. Apa mengatakan Islam Indonesia? Juga tidak ada. Apa mengatakan Islam Nusantara? Juga tidak ada. Semuanya hanya satu. Islam saja. Tidak pakai embel-embel. Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya harus kembali kepada pimpinan ini. Barakallahu fikum. Wow, jelas gamblang ini juga merupakan prinsip Tuhan sehingga istilah-istilah yang dikaitkan dengan sebuah tempat, sebuah daerah, sebuah wilayah, sebuah suku dikhawatirkan akan memunculkan yang namanya fanatisme. Islam Sunda, Islam Jawa, dikhawatirkan memunculkan pengkotak-kotakan atau memunculkan yang namanya fanatisme. Islam Madura, Islam Bugis, Islam apalagi dan yang lain-lainnya. Tidak ada, semuanya satu, Islam saja. Muslimin, Islam dengan pimpinan Allah dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari semua penjelasan tadi, kita sebagai umat Islam tegas menyatakan penolakan menolak ketika ada sebagian pihak yang ingin menjalankan Islam sesuai dengan tradisi sebagian masyarakat kami tolak sebab prinsipnya kami kaum muslimin harus mengamalkan Islam dengan bimbingan Allah dan Rasulnya Paham Kita menolak Ketika ada sebagian pihak yang ingin mengamalkan Islam dengan tradisi sebuah bangsa, sebuah negara, tidak bisa. Kami menolak ketika ada yang berupaya mengamalkan Islam dengan tradisi Saudi atau dengan tradisi Yaman atau dengan tradisi Syam, Syria atau dengan tradisinya Irak. Kami tolak. Apalagi mengatakan Islam dengan budaya Amerika. Hah? Double penolakannya. Apalagi dengan yang selain itu. Begitu pula ketika ada sebagian pihak yang ingin mengamalkan Islam sesuai dengan budaya Nusantara. Kita tolak. Kita tolak. Dikarenakan semua kita tanpa terkecuali dari manapun asalnya, dari manapun daerahnya, dari manapun negaranya, semuanya harus mengamalkan Islam sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul alaihi salatu Tidak ada dalam Islam yang namanya Arab Arabi, hmm, Arabisasi Islam, tidak ada. Nah, Jawaisasi Islam tidak ada. Sunda Sunda Sundaisasi Islam juga tidak ada. Atau yang namanya Nusantaraisasi Islam juga tidak ada. Yang ada ialah mengislamkan Jawa, mengislamkan Sunda, mengislamkan Nusantara, mengislamkan semua yang ada. Itu yang ada. Menebarkan dakwah Islam kepada segala bangsa manusia dan bangsa jin. Semuanya berkewajiban untuk mengamalkan Islam dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu. Ini prinsip jangan sampai goyah, pegang kuat-kuat yang tegar, jangan sampai lepas. Sebab di zaman sekarang ini banyak cara dari kalangan musuh-musuh agama membuat kaum muslimin itu lepas dari agamanya atau fobi kepada agamanya. Hmm? Banyak cara. Di antara mereka ada yang memunculkan sebuah ide, pemahaman yang begitu mengerikan, kebebasan berpikir, kebebasan ber, ber, berpendapat, tidak terkait dengan apapun, siapapun, ini membahayakan ya Tidak boleh mengatakan al-haq cuma satu. Tidak boleh mengatakan agama yang benar cuma satu. Tidak boleh. Tidak ada yang namanya kebenaran yang mutlak. Semuanya serba relatif. Mengerikan ya Ketika antum berpegangan dengan Islam, kolot. Hmm, ketika antum kuat berislam, ini namanya orang yang radikal. Allahumma musta'an. Ketika Anda kafir, bagus. Tidak ada yang mengatakan radikal. Hati-hati. Antum dibikin supaya bergeser akidahnya dengan tanpa antum sadari. Hati-hati. Begitu pula dengan cara yang lain yang saya utarakan tadi. Berupaya untuk melepaskan melepaskan kaum muslimin dari keislamannya. Disentil sisi tradisinya, sisi daerahnya, sisi wilayahnya. Seperti yang berkembang dewasa ini pelatih kulatikum, apa yang mereka istilahkan dengan seperti Islam Nusantara. Ingin berislam dengan selera Nusantara. Ini mengerikan ya. Dikarenakan ujung-ujungnya nanti Anda akan terlepas dari pilihan-pilihan Islam tidak mengajak kalian untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya tidak mengajak kalian untuk kembali kepada Al-Quranul Karim atau Sunnah Rasul alaihi salatu tapi mengajak kalian untuk melestarikan budaya tradisi leluhur nah leluhurnya kamu itu animisme Kita gitu kan ya ya Pak ya Nah kalau antum melestarikan budaya animisme itu artinya anda diajak kafir rame-rame eksodus dari Islam besar-besaran menuju kepada kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Dengan slogan Islam yang Allahumma Sekali lagi, dalam berislam dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Kita punya kitab suci Al-Quran. Kita punya bimbingan sunnah Rasul. Sallallahu alaihi Para ulama kita telah menerangkan Islam dengan lengkap dengan dengan detail para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para imam-imam besar pada masanya. Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Maka dalam berislam tidak menggunakan daerah, tidak menggunakan negara, tidak menggunakan adat, tidak menggunakan tradisi, tidak menggunakan akal, tidak menggunakan uh, yang, yang yang semacam itu, tapi menggunakan Alkitab Sunnah dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gamblang ya Barakallahu. Apalagi prinsip dalam berislam harus kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini prinsip yang sangat mendasar. Barakallahu. Ayatnya seperti yang dibacakan tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan kamu semua berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Iktisam dengan tali Allah untuk iktisam berpegang teguh dengan kitabullah dan juga sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dalam berislam harus dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Dalam berislam harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan para Sahabah para tabi'in dan para atba'ud tabi'in. Barakallahu fikum. Nama itu. Kemudian Islam yang mulia ini ya ikhwan. Dan ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Islam yang mulia tadi yang diajarkan Rasulullah SAW. Kitab suci Al-Quran, bimbingan-bimbingan sunnah Rasul, ini adalah mahfud. Ini yang berikutnya ya Dinul Islam mahfud agama Islam itu terjaga. Siapa yang menjaganya? Allah Azza wa Jalla. Al-Quranul Karim mahfuz terjaga. Tidak akan bisa diotak-atik oleh siapapun. La yatihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfih. Tidak akan ada, tidak akan bisa Al-batil itu mendatangi Al-Quran dari arah depan ataupun dari arah belakang. Tidak bisa. Mahfud. Siapapun yang berupaya untuk mengotak-atiknya, untuk mengamandemennya, untuk merubah-rubahnya, tidak akan pernah bisa. Itu merupakan janji dari Allah Azza wa Sunnah Rasulullah pun juga demikian. Sebagai konsekuensi dari para terjaganya Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, disebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Qur'anul Karim Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafudun Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikr Al-Quran Dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya Siapa yang menjaga? Allah Azza wa Jal. Apabila Allah yang menjamin penjagaannya, tidak akan mungkin terjadi sesuatu padanya. Maka Islam itu utuh. Islam itu terjaga bimbingan-bimbingannya dari mulai zamannya Rasulullah SAW sampai sekarang ini sampai yaumul kiamah nanti baku seperti itu. Akidahnya, ibadahnya, semuanya baku seperti itu tinggal kita kaji saja, kita pelajari eh, dari dengan dari dengan aslinya para ulama. Adanya uh, fenomena Islam tersamarkan, Islam menjadi asing, itu semua dikarenakan umat Islam yang menjauh dari bimbingan agamanya. Dikarenakan adanya fenomena umat Islam yang membenci agamanya. Sehingga menjadi terasa aneh, terasa asing, terasa hilang, <clears throat> terasa sirna, banyak yang berkurang. Padahal sempurna. Utuh tidak akan berkurang sama sekali terjaga sampai ke kiamat. Barakallahu mahfuz. Al-Qur'anul Karim mahfuz. Siapapun yang ingin berkonspirasi Walaupun dia mengerahkan segenap tenaganya, segala kekuatan-kekuatan yang ada, semua daya, semua upaya untuk mengotak-atik Al-Quran, tak bakal bisa. Mau dengan bahasa di amandemen, mau dengan bahasa disesuaikan eh, dengan kondisi zaman, mau diapakan, tidak bakal bisa. Allah yang menjadinya Wa inna lahu lahafudun, la yatihil babil min baini yadayhi wala min khalfih. Barakallahu. Adapun kitab suci yang lain. Agama-agama yang selain Islam, agama-agama nabi-nabi yang terdahulu, bimbingan-bimbingan nabi yang terdahulu, itu semuanya tidak dijamin penjagaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah meminta penjagaannya itu diserahkan kepada tokoh-tokoh agama masing-masing kala itu. Alim ulama ketika ulama itu. Mereka ini tentang menjaganya. Dikarenakan yang menjaganya adalah manusia, yang menjaganya adalah manusia biasa, maka tersia-siakan dan terjadi seperti yang kita saksikan sendiri. Taurat disia-siakan, Injil disia-siakan, Taurat, Injil dirubah-rubah ditahrif, ditah, ditabdil, ditaghyir, diamandemen, diotak-atik dan segala macamnya terjadi. Barakallah. Sementara Islam dan Al-Quran dalam akan bisa. Ada sebuah cerita ya Pak. Sebuah kisah disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat tadi Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan membawakan ayat yang lain yang menjelaskan kitab suci yang lainnya diserahkan penjagaannya kepada ahli kitab. Bimas yuhtubu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Dan membawakan sebuah cerita. Kisah nyata terjadi pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ini masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah termasuk Ahlul Bait ini daulahnya Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah SAW. Tapi tidak diakui oleh Syiah Rafidah. Nah, sedikit bocoran makar-makar Syiah para keluarga. Baik. Disebutkan oleh Qurbi di dalam dalam kitab ya, Pak. Disebutkan Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun itu biasa mengadakan sebuah acara-acara ilmiah tahunan dengan mengundang semua ahli, semua tokoh-tokoh bidang ilmu masing-masing. Ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqh, ahli nahu ahli ini, ahli itu, ahli bahasa, ahli sastra, semuanya. Tampil. Barakallah. Di antara yang tampil yang hadir ada satu sosok yang betul-betul dikagumi oleh khalifah dikarenakan kehebatan sastra Arabnya, sastra bahasanya. Tapi penampilannya bukan penampilan muslim. Cermati kagum khalifah dengan apa namanya kepandaian dia. Tahun berikutnya di acara yang sama, itu orang hadir lagi. Kali ini Khalifah lebih heran lagi. Yang mengherankan apa ya? Bukan semata-mata uh, penampilan dia, keilmuan dia, keahlian dia. Yang mengherankan adalah dia sudah tidak lagi non-muslim. Penampilan dia, penampilannya yang muslim. Beda. Selesai acara dipanggil khusus oleh khalifah, orang tadi. <clears throat> Ditanya, e, kalau tidak salah saudara tahun kemarin hadir juga. Betul wahai khalifah. Kalau tidak salah kemarin itu belum muslim kan? Iya, belum muslim. Sekarang sudah muslim. Alhamdulillah sudah muslim. Coba ceritakan kepada saya, apa yang membuat Anda masuk Islam? Cerita ya. Dia mengatakan wahai khalifah, saya selama ini mengamati dan mencari bukti agama yang benar. Saya menggunakan kemampuan saya berbahasa ini untuk membuktikan agama-agama yang ada. Saya ambil Taurat. Kitab sucinya Yahudi. Bani Israel. Dengan kemampuan bahasa saya, sastra saya, Taurat ini saya otak-atik. Saya rubah-rubah. Saya bahasakan kembali. Dengan bahasa saya sendiri. Selesai. Begitu selesai, saya jual di pasarnya orang-orang Yahudi. Saya melihat apa yang terjadi. Ternyata laris manis. Ternyata laris manis, tidak ada yang komplain. Maka saya tahu kitab suci-nya nggak terjatuh. Saya ambil kitab Injil. Dengan kemampuan bahasa saya, saya rubah-rubah lagi, saya otak-atik lagi, saya dibahasakan lagi. Dengan kemampuan bahasa saya. Selesai. Lalu saya jual di pasarnya orang-orang Nasoro. Saya tunggu apa yang terjadi. Ternyata laris manis. Hmm? Kayak kacang goreng. Itu bahasanya. Laris manis. Maka saya tahu, kata saya gitu. Setelah itu saya mengambil Al-Quranul Karim. Dengan kemampuan sastra saya ini, saya alih bahasakan lagi kita pikir Wah sama dia seindah mungkin, sefasih mungkin, wah luar biasa, selesai. Lalu saya jual di pasarnya kaum muslimin. Saya tunggu apa yang terjadi. Ternyata, tidak laku. Ternyata banyak yang komplain. Banyak yang komplain. Barakallah. Maka saya tahu ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla, bukan buatan manusia. Itulah yang membuat saya masuk Islam sekarang. Luar biasa. Itu bukti langsung nyata yang namanya agama Islam itu terjaga, yang namanya Al-Qur'anul Karim itu terjaga tidak bakal bisa di otak-atik mau dikumpulkan satu dunia dari bangsa jin mau mengamandemen Al-Quran tidak bakal bisa mas ya bisa sih jadi tapi bakal ditolak oleh kaum muslimin sebagaimana yang tadi kafir itu mengotak-atik jadi bisa tapi tidak laku di kalangan kaum muslimin apa lakunya di kalangan bangsa jin hmm? sama-sama hmm? jinnya Barakallah. Muslimin tidak kalah. Nah, kok terlalu jauh seperti itu. Ada sebagian pihak di wilayah Jawa Timur sana. Kalau nggak Probolinggo, mana ya kan? Wilayah kapal kuda sana deh. Ada yang ingin memecahkan rekor muri ceritanya ya. Nah, rekor muri. Kepingin menulis mushaf Al-Quran dengan jumbo besar gitu dengan tulisan tangan. Dikerjakan bertahun-tahun sama dia. Selesai. Itu padahal nulis ya banyak. Mengutip yang ada dalam mushaf. Selesai. Diserahkan kepada tim. Namanya tim jurinya MUI. katakan para ahli cek itu bersatu. Ditolak. Itu bukan mengamandemen. Bukan mengotak-atik sekedar nulis kembali bukan cetakan tapi tulisan tangan di besar kertasnya itu untuk mencetak kermuri mushaf Quran terbesar ditolak dikarenakan ada yang salah-salah terkait dengan tajwid tanda-tanda tajwidnya dan segala macamnya ditolak Nah, itu juga kisah berikutnya yang cukup nyata yang cukup menyebabkan kemarin untuk membuktikan kebenaran ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ini untuk semakin memperkokoh prinsip kita. Ngapain kita cari-cari ideologi yang dari manusia? Untuk apa kita menggunakan ideologinya manusia yang bisa dirubah-rubah dari akalnya mereka saja? Kita harus kembali kepada Islam yang benar, kitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Inilah wahyunya Allah Azza wa Jal. Terjaga, tidak akan mungkin bisa dirubah-rubah, diotak-atik oleh siapapun dan diterima oleh kaum muslim. Sudah sempurna menyeluruh diri oleh Allah Azza wa Jal. Hak yang lainnya batil, terjaga dan segala macamnya. Apalagi yang kurang. Tinggal kita sebagai seorang muslim mengkaji Islam dengan benar dari sumber aslinya yang benar dengan cara yang benar dari orang-orang yang benar ahlul hak lalu diamalkan yang sifatnya prinsip-prinsip diyakini yang kokoh diamalkan didakwahkan di tengah-tengah masyarakat Insya Allah akan muncul kebaikan, kebahagiaan, kemaslahatan, kemanfaatan, hikmah, keadilan di seluruh penjuru tanah air, bahkan di seluruh penjuru dunia. Tidak akan ada yang namanya penyimpangan-penyimpangan atau pemahaman-pemahaman yang mengerikan atau yang dikatakan radikalisme atau efemisme atau terorisme atau momo yang lainnya tidak akan ada. Semuanya kembali kepada satu prinsip agama Islam yang mulia ini Barakallahu fikum. Dengan prinsip Islam rahmatan lil alamin dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wallahu taala alam bisawab. Lebih lanjut antum bisa membaca risalah yang ditulis tadi oleh Syekh al allama Abdurrahman bin Nasir Sa'ati rahimahullah Ad-Durratul Mukhtasarah fi mahasin ad-din al-islami